Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan mengenai hadis yang syadz. Sebuah hadis dikatakan syadz, sebuah riwayat dikatakan syadzah manakala seorang perawi itu menyelisih perawi-perawi yang lain yang lebih kuat dari sisi adalahnya atau dari sisi jumlahnya atau dari sisi kuatnya hafalannya. Dari sisi kekuatan hafalannya. Mukhalafatus fiqah liman huwa arjah minhu nafil adalah au nafil adab au fil hifat. Paham ya? Seorang perawi yang fiqah tapi sarannya fiqah Perawi ini fiqah menyelisih para perawi yang lain yang lebih kuat daripada dia dari sisi apa? Jumlahnya mungkin jumlahnya lebih banyak. Amnya. Atau dari sisi apa? Dari sisi hafalannya atau dari sisi adalahnya. Apa ya? Berarti maknanya kalau yang menyelisih itu bukan thiqah. Eh, mukhalafatul dhaif. Eh, yang menyelisih dhaif namanya hadis mungkar. Hadisnya apa namanya? Mungkar. Paham ya? Mukhalafatul dhaif, mukhalafatul dhaif liman barakallahu fikum Nam liman huwa awsa kalau liman nam barakallahu fikum huwa sikah. Aw Nah, maksudnya maksudnya adalah nah barakallahu fikum seorang perawi yang lemah itu yang dhaif itu menyelisih apa? Perawi yang lainnya yang sikah. Nah, barakallahu fikum dan tingkatannya lebih tinggi daripada dia tadi. Paham ya? Itu namanya mungkar hadisnya. Paham ya? Hadisnya mungkar namanya. enam Kemudian hadis mungkar itu nanti lawannya hadis ma'ruf eh, mungkar hadisnya namanya lawannya adalah hadis ma'ruf. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Nah. Kita lanjutkan mengenai tambahan mengenai doa itu. Doa selawat setelah azan, innaka la tukhliful mi'ad. Syekh Al-Albani rahimatullah alaih mengatakan tambahan tersebut ada tambahan yang lemah. Ziyadah syadzah. Namun Syekh Ibnu Saimin rahimatullah alaih masih apa? Masih mengumpulkan atau mengumpulkan jalan-jalannya atau mengumpulkan syawahidnya kita lihat sini halaman ke-61 Ya kan? Nomor satu itu kan. Na'am barakallahu fikum lakin lakinnahu yumkin anta an naqula mukhalafatahuna. Tapi memungkinkan kita mengatakan tidak ada perselisihan di sini. Dalam artian ucapan la tukhliful mi'at itu enggak ada perselisihan. Dalam artian tidak perselisihan dengan hadis yang sebelumnya. Li'anna hadis ziyadah la tunafi ma Karena tambahan ini tidak meniadakan apa yang telah lewat. Bihaitu annaha la nam eh barakallahu fikum la tukadzibuhu wa la tukhassisuhu. Dari sisi karena riwayat tersebut tidak apa? Na barakallahu fikum tidak mendustakan yang sebelumnya tidak pula mengkhususkan. Wa innama nam tutabbi'uhu atau tatba'uhu tabi'in huwa min du'a mu'minin. Nah, hanya saja hadis tersebut ditetapkan dengan penetapan apa bahwasanya itu merupakan doanya orang-orang mukminin. Kama qala Allah azza wa jalla anhum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang mereka, "Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah, innaka la tukhliful mi'ad." Hampir mirip enggak? Sama kan? Innaka la tukhliful mi'ad. Sama. Kita lihat sini, "Wahai Rabb kami, wa atina dan datangkanlah kepada kami apa yang kau telah janjikan kepada kami terhadap rasul-rasulmu, wa la tukhzina dan jangan engkau bikin kami sengsara." Yaumul qiyamah di hari kiamat nanti innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau adalah zat yang tidak menyelisih janji. Paham tidak? Ya? Wa huna taqul dan di sini kita katakan atau engkau katakan wa ba'athhu maqaman mahmudan dan bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW di atas kedudukan yang terpuji maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad yang kau telah menjanjikan kepadanya sungguhnya engkau adalah zat yang tidak menyelisih janji Nadhiru qaulir ta'ala, ini sama katanya ya. Padahal Syekh Ibnu Saimin perhatikan, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, dan jangan kau membikin kami sengsara, membikin kami susah dari kiamat nanti. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak menyelisih janji. Fahina idzan yahtaju ila an nusbita fi mas'alati ziyadah hal hiya mukhalafatun aw ghairu mukhalafah. Maka pada waktu itu pula lah dibutuhkan atau orang itu butuh untuk menetapkan dalam sebuah permasalahan ziyadah ini tambahan ini apakah tambahan tersebut berselisih atau tidak itu loh tambahannya itu menyelisih hadis atau tidak itu ai annana la natasarra' bil bil qaul bil mukhalafah na'am bahwasanya kami atau kita tidak bermudah-mudahan ya, tidak bermudah-mudahan tidak bercepat-cepatan untuk mengucapkan bahwasanya riwayat tersebut mukhalafah riwayat tersebut menyelisih li'anal mukhalafata ta'ni dikarenakan perselisihan itu atau sesuatu yang berseberangan atau menyelisih ta'ni maknanya adalah annahu la yumkinu jamak. Berarti maknanya enggak mungkin jamak kan? Menyelisih soalnya. Amma idza amkana jamak fala mukhalafah. Adapun kalau seandainya mungkin kalau jamak digabungkan disinkronkan maka tidak ada mukhalafah, tidak ada pentangan tidak ada kontradiksi atau perselisihan. Paham? Nah, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Saimin tambahnya ada, tapi jadi dikuatkan Syekh Mubil Hadil Wadi dan juga Syekh Labani rahmatullahi alaih tambahannya tambahan yang syahadah. Jadi kalau kita berdoa enggak perlu pakai lafaz itu. Itu yang rajih insyaallah. Nah. Wa hal yustaratu fi syudud an yakuna fi haditsin wahid? Nah, sekarang yang dikatakan apakah disyaratkan pada hadis-hadis dikatakan syudud, ganjil, menyendiri itu harus terjadi pada satu hadis? makna an yakuna hadzal hadits rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhaliful jama'ah aw la yushtarat? Dengan makna bahwasannya hadis ini diriwayatkan banyak dari kalangan para perawi nah dengan satu sisi. Kemudian ada satu orang perawi yang meriwayatkan dengan sisi yang lain yang menyelisih daripada enam riwayat yang dibawa oleh para perawi yang banyak tadi itu. Aula yustarat apakah tidak syarat ataukah tidak disyaratkan? Apa maksudnya ya? Dikatakan ganjil itu maksudnya apakah dalam satu hadis saja? Satu hadis misalkan diambil oleh apa? Nah, diriwayatkan oleh lima orang. Lima orang yang empat orang ini riwayatnya sama semua mengenai satu hadis tersebut. Ada satu orang yang satu ini, yang satu ini dia menyendiri dengan eh, dengan periwayatan atau hadis tersebut dengan lafadz yang berbeda. Eh? Nah, kalau periwayatannya lafadznya berbeda dengan empat orang yang meriwayatkan satu hadis tadi itu. Paham belum nih? Itu harus kayak gitu atau tidak? Nah, qul la yustarat, enggak disyaratkan. Yumkin an yakuna fi haditsin wa fi hadisain, hadisain Terkadang mungkin kan terjadi pada satu hadis atau dua hadis. Hadza huwa alladhi yadhhar lana min tasarrufatil ulama dan inilah yang nampak di hadapan kami. Nah, dari gerak-geriknya para ulama, maksudnya dari perbuatan para ulama. Jadi yang namanya dikatakan syahad itu enggak hanya satu dalam satu hadis saja. Nah, bahkan terkadang dalam dua hadis. Nah, dalam dua hadis terjadi juga barakallahu fikum. Naam. Mahum ya? Tapi satu contoh, misal dari contohnya ma'akhraj ashabus sunan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dikeluarkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan siapa ya? Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, terus dan Ahmad, Ahmad Sunan, Musnad Ahmad. Apa? Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ashabus Sunan al bayhaqi masuk juga. Paham ya? Sunan al bayhaqi ada kan? 6. Wa barakallahu fikum. Sunan kubra, sughra. Ewa. Cuman yang ma'ruf ashabus sunan itu empat tadi itu. Paham ya? Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu. Paham ya? Nah. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila masuk pada pertengahan Sya'ban maka jangan kalian puasa. Larangan kan ini? Larangan. Kita lihat dulu satu ini. Wa hadzal hadits sahahu ba'dul ulama. Hadis ini disahihkan sebagian para ulama. Wa qala innahu yukrahu siyam tatawwu'an idan tasafa Sya'ban. Dan para ulama tersebut mengatakan bahwasanya makruh hukumnya puasa tatawwu' puasa sunnah apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban. Illa man kanat lahu 'adatun fala karaha kecuali kalau dia sudah punya kebiasaan kata Daud misalkan ya maka nggak ada unsur karoha nggak dibenci nggak makruh hukumnya Bapak Allah Imam Ahmad berkata Imam Ahmad la yukrah tidak dibenci Li anna hadzal hadis syadzun kenapa kalau dikatakan benci karena hadis ini syadz idan tasafa sya'ban fala tasumu apabila masuk dalam pertengahan sya'ban maka jangan kalian puasa ini syadz anna yukhalifu Nah hadis Abi Hurairah karena berseberangan atau menyelisih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu alladzi sahihain yang ada dalam sahihain bahwa qauluhu yaitu nah barakallahu fikum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin la yaumain la illa rajulan kana yasumu fal yasumhu jangan kalian mendahului puasa Ramadan nah barakallahu fikum dengan sebuah puasa puasa sehari atau puasa dua hari nah sebelumnya kecuali apa? Orang yang dia memang kebiasaannya sudah pernah berpuasa. Paham ya? Nah, semua makan dan tidaknya dia puasa. Paham maksud ini? Jadi kita nggak boleh mendahului puasa Ramadan sehari sebelum Ramadan, dua hari sebelumnya puasa kecuali kalau orang yang sudah apa? memang terbiasa puasa. Wa dzalika li anna al-hadits ats-tsani yadullu 'ala jawaz as-siyam qabla al Hadits yang kedua ini yang Abu Hurairah ini yang di dalam sahihain ini menunjukkan bahasanya apa? Diperbolehkannya puasa sebelum dua hari. Wahwa arjah minal awal. Ini lebih rajin daripada yang kedua. Berarti di dalam dua hadis atau satu hadis itu terjadinya dua hadis kan hadis pertama idan tasawwa sya'ban fala hadis yang kedua la tuqaddimu ramadhan nabi sawmi yomin wala yawmain illa rajulan kana yasumu sawman pala yasumhu oh itu ya nah barakallahu fikum idan nafhamu min hadha anna syudzudha laysa syartan an yakuna fi hadis wahid